وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Dan kita sampai tadi uh, Qurratul Ain Bimuhimmatid Din Yubayyinul murada wa yutammimul mufada Menjelaskan maksud Menyempurnakan isi Wa yuhsilul maqasida Waalaikumsalam. Menghantarkan pada maksud-maksud wa yubrizul fawaid dan melebih jelaskan wa yubrizu artinya menzahirkan faedah dan gunanya. Wa samaituhu aku menamakannya dengan nama Fathil Mu'in bi Syarhi Qurratil Ain bi Muhammadid Nama kitabnya Fathul Mu'in mensyarah kitab yang bernama Qurratul Ain bi Muhimmatiddin. Wa ana as'alullah al-karim al-mannan. Dan aku memohon kehadirat Allah yang maha karim, maha mulia. Al-Mannan maha pelimpah atau maha melimpahi anugerah. Ayya ummal intifa' berkenaan kiranya mengumumkan atau meratakan manfaat bihi dengan kitab ini lil khasati wal 'amati minal ikhwan ke orang-orang khusus dan orang awam dari saudara-saudaraku. Maksudnya orang khusus dan orang awam berarti orang khusus ini adalah pengajar. Orang awam itu adalah para murid. Jadi kitab ini beliau berharap akan dijadikan salah satu kitab yang diajarkan oleh orang khusus yaitu para guru kepada orang-orang umum yaitu para murid dari saudara-saudaraku kaum muslimin. Wa an yuskinani bihi al-firdausa. Dan berkenaan pula lah menempatkan saya dengan melalui kitab ini al-firdaus pada tempat yang aman di dalam surga Firdaus lantaran kitab ini Fidaril Aman yaitu tempat yang aman. Kita lanjutkan. Innahu akram karimin wa arhamur rahim. Sesungguhnya dia yaitu Allah lah yang termulia dan yang paling banyak belas kasihnya. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut asma Allah. Asma kalau dalam bahasa Arab itu adalah jamak, bentuk plural dari isim, nama-nama. Kalau dalam bahasa Jawa dan bahasa Indonesia agak kuno itu, asma itu nama ya kan? Asmo apa? Ya dalam bahasa Jawa apa? Nama kan ada asma. Asmamu sopo? Asmawati, namawati. Hah? Ya, ada jeneng ada asma asma itu lebih kepada kesastraan kok asma itu. Asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ai walifu saya mulai ya ini ai artinya yaitu walifu saya mulai mengarang. Kata isim itu jadian dari isim dari sumbu. Wal ismu mushtaqun minas sumu dan kata isim mushtaq jadian atau derivated terambil dari kata sumu asalnya isim adalah sumu sumu artinya adalah al-ulu al-ulu di sini di mana yang artinya mulio mulia itu berarti tinggi ya ulu itu tinggi ali itu tinggi atau alin artinya tinggi la minal wasam wa huwa al alamah bukan jadian atau bent, bukan bentukan atau bukan terambil dari wasem yang mengandung arti alamat karena Karena da, para ulama mengatakan isem itu ada yang mengatakan isem e, eh, diambil dari kata semu. Kenapa antum ambil kolamnya? Tolong eh, aturkan ke saya kolamnya. Kolam siapa kolam antum? Hah? Oh. Waktu itu kita udah naruh kolam di sini. Gak tahu dibawa sama siapa, apa guru ngajinya atau gimana. Tapi ada sumu, ada yang wasem. Para ulama mereka berselisih pendapat. Isem itu asalnya dari sumu atau dari wasem. Kalau sumuun artinya luhur, tinggi. Kalau artinya tanda. Ah. Kalau wasam artinya tanda. Kalau semua artinya tinggi itu isim. Asal kata isim, perbedaan pendapat antara dua madhab nahu Kalau misalnya sumu itu adalah madhab basoriyin dalam ilmu dalam ulama nahu madhab dari kaum kalangan Basroh. Kalau misalnya wasam itu dari kalangan Kufah. Dari kalangan Kufah. Mana kah yang benar? Kalau Syekh Utsaimin mengatakan taib kedua-duanya benar. Dan kalau kita mengenai nama berkaitan dengan keluhuran atau ketinggian seseorang. Itu juga benar. Benar. Karena jika seseorang memiliki nama, dia memiliki harga diri dan ketinggian dengan nama tersebut. Sehingga ketika nama antum ditaruh di secari kertas, kemudian diinjak-injakan antum pasti marah. Nama antum langsung, misalnya Alka. Kemudian ditaruh di lantai diinjak-injakan pasti marah antum kan. Iya. Kayak di UIN Bandung ada seorang dosen liberal menulis lafaz Allah di dalam secara, selembar kertas, selai kertas. Kemudian ditaruh di lantai diinjak-injaknya di depan mahasiswa. Nah, sekarang tanya ke dia, coba namanya sendiri dijadikan tisu kloset misalnya. Mau apa enggak gitu. Nah, di sini menunjukkan nama menunjukkan ketinggian pemiliknya. Kemudian kalau madhab Kufah Wasam atau isem berasal dari wasam yaitu arti tanda. Karena nama merupakan tanda bagi pemiliknya. Ya, antum misalnya alka, ya tandanya alka. Tanda khususnya bagi alka adalah alka sebagai pengenal. Nah itu. Itu dari perbedaan pendapat antara ulama Nahu Baik. Wal isim tadi udah. Allahu alamun. Dan kata Allah, maksudnya lafaz jalalah Allah itu adalah alam. Alam adalah nama. Isim alam adalah ismun yu'ayyinul musamma mutlakon. Alam di sini adalah isim yang menunjukkan makna secara mutlak isim yang menunjukkan makna atau orang yang dinamakan secara mutlak. Maksudnya tanpa ada kaitan dengan orang lain. Nah isim alam itu terbagi menjadi tiga. Ada yang isim nama, hmm. ada juga yang lakob julukan, ada juga yang kunia kalau nama itu seperti misalnya Alka, Hasan, Aldi dan lain-lain. Kalau lakob itu julukan seperti siapa? Anak dikenal dengan misalnya peci hitam misalnya. Hasan peci hitam, nah, itu julukan. Alka dikenal dengan kuping gajah, Alka kuping gajah. Itu julukan. Ada juga yang kunyah. Kunyah itu abu siapa? Ummu siapa? Itu kunyah itu semua ada isi malam. Meskipun anda belum punya nama, belum punya anak misalnya. Uh, tapi anda dinamakan Abu Abu Hamzah misalnya, Hasan Abu Hamzah atau Abu Hamzah Hasan. Nah, Abu Hamzah di sini ada isim alam yang ber, uh, dinamakan sebagai kunyah. Baik. Kemudian dan Allah Subhanahu wa taala adalah nama bagi apa bagi zat yang al-wajibul wujud wujudnya wajib. Nah, ini adalah salah satu istilah yang diciptakan oleh orang filsafat, ahli kalam, ilmu kalam, orang-orang ahli ilmu kalam. Wajib wujud, wajib berarti pasti, harus. Wujud berarti eksistensi. Yang artinya eksistensinya pasti. Mesti ada. Tapi wajibul wujud itu sebenarnya tidak bukanlah isim Allah, nama Allah bukan. Tapi penyifatan terhadap Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah itu selalu ada, pasti ada. Oke. Okay? Tawajibul wujud istilah seperti ini juga digunakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala. Tapi kadang-kadang, jarang-jarang bukan kadang-kadang. Di beberapa kitabnya. Namun asalnya salaf tidak mengenal kata wajib wujud dalam mensifati Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Wa asluhu ilah Kata asalnya Allah Subhanahu wa taala adalah ilahun itu kata asalnya. Kalau tadi isim kata asalnya ada yang bilang semua ada yang bilang wasaf. Sekarang Allah ada yang eh, Allah ada juga yang berkata asal kata Allah adalah ilah. Makanya kita sebut ya ilahi maksudnya wahai Tuhanku, wahai Rabbku, wahai ilahku. Wa huwa ismu jinsin likulli ma'bud. Dan itu adalah nama segala jenis sesembahan jadi yang namanya ilah itu artinya sesembahan. Kalau misalnya seseorang ilahnya, sesembahannya adalah binatang misalnya nauzubillah, itu berarti ilahnya adalah sesembahan. Kalau misalnya dia mengikuti selalu hawa nafsunya, itu berarti ilahnya adalah hawa nafsunya. Thumma urif bi al. Kemudian asal kata asal tersebut dimakrifatkan dengan al. Nah, ini berkaitan dengan nahwu Wahudifat al-hamzah dan hamzahnya dibuang. Taib tidak usah dipikirkan yang seperti ini. Thumma istu'mila fil ma'budi bihaqqin. Setelah itu diperlakukan sebagai nama terhadap Tuhan yang benar untuk disembah yaitu nama Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Kemudian wa huwal ismul azam indal akthar. Lafaz Allah Subhanahu wa taala adalah suatu nama yang bukan maha agung artinya. Yang paling agung di sini lebih tepat. Yang paling agung menurut pendapat mayoritas ulama. Kalau misalnya antum ditanyakan apa nama Allah kan banyak. Di antara semua nama Allah manakah yang paling tinggi, yang paling agung? Jawabannya adalah Allah. Ya, itu yang paling tinggi. Yang paling agung menurut pendapat mayoritas ulama. Mayoritas ulama mengatakan nama Allah yang paling agung adalah Allah selain walam mabihi wa ghairuhu walau ta'annutan selain dia yaitu selain Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dinamai Allah ya hanya khusus Allah namanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala walaupun sekadar penyangatan arti pada nama atau ta'anut ini tidak usah dipikirkan Warrahman Ar-Rahim sifatani buniyata lil mubalaghati min rahimah sedang kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah dua kata sifat atau objektif yang dibentuk mubalaghah artinya penyangatan arti, penguatan arti dari kata kerja atau fi'il rahima, berbelas kasih atau belas kasih. Berarti sangat belas kasih. Itu Rahman dan juga Rahim artinya. Ini nggak apa-apa, dia masih mukaddimah, kita belum masuk ke fikih sama sekali. Warrahman ablaghu minar rahim. Kata Rahman, kata Ar-Rahman, lafaz Ar-Rahman mempunyai arti yang lebih sempurna ya. Atau lebih luas atau lebih uh, lebih tinggi daripada Ar-Rahim. Li'anna ziyadatal bina tadullu ala ziyadatil ma'na. Karena tambahan pada bentuk kata itu menunjukkan adanya tambahan pada makna. Kalau kita lihat Ar-Rahman, asal katanya ro H dan mim ya kan. Ditambahi dua tambahan alif setelah mim dan setelahnya ada nun dua kan, ya kan? Dua huruf. Tapi ini sebenarnya dia malah mat saja. Yang memang di Al-Qur'an seperti itu. Ar-Rahman tambah alif dan tambah nun. Oke, dua huruf ditambah. Kalau Ar-Rahim cuma satu huruf ditambahnya. Huruf ya. Ar-Rahim. Nah, beliau katakan tambahan pada bentuk kata berupa tambahan huruf itu menunjukkan adanya tambahan pada makna. <clears throat> Walaqaulihim dan karena apa yang dikatakan oleh orang-orang Arab, apa perkataan mereka? Rahmanud dunya wal akhirah wa rahimul akhirah. Rahman itu adalah belas kasih di dunia dan di akhirat. Adapun Rahim itu belas kasih di akhirat saja. Itu menurut sebagian ulama. Nah, sebagian ulama lain mengatakan bahwasanya Rahman itu adalah rahmat untuk seluruh semesta, untuk seluruh makhluk hidup. Adapun Rahim itu adalah rahmat untuk yang beriman saja. <clears throat> Alhamdulillahilladzi hadana aidan lana li ta'lifi. Segala puji bagi Allah yang menghidayahi kami, menunjukkan kami pada karangan ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallahu ilaihi. Kami tidak akan memperoleh hidayah kalaulah bukan hidayah Allah pada karangan ini. Walhamdu huwa alwasfu wasfu bil jamil. Apa itu alhamd? Alhamd adalah pujian Nah, pujian yang maksud adalah penuturan dengan sifat yang bagus, yaitu pensifatan dengan bagus, dengan baik. Wassalat. Sekarang salawat, Wahia minallahi ar-rahmah. Salawat dari Allah ialah apa? Rahmat, kata beliau. Hmm? Tadi kita tahu salawat yang lebih tepat apa? Dari Allah pujian terhadap beliau dari Allah di depan para makhluknya atau malaikatnya. Wahia al rahmati wahia Allahi al rahmatu al-makrunatu bita'zim. Dari Allah selain dari Allah ialah rahmat beserta ta'zim, pengagungan terhadap nabinya tersebut. Wassalamu dan salam ay at-taslimu min kulli afatin wa naqs. Itu maksudnya adalah taslim, penyelamatan min dari setiap afat. Afat itu adalah penyakit. Hmm. Afat di sini artinya penyakit. Antum bedakan antara afat dan afiat ya. Apa bagaimana kabar antum? Sehat wa afat. Jangan. Sehat dan sakit. Yang benar adalah sehat wal afiat. Al afiat artinya adalah keselamatan. Al-afiyah keselamatan. Dalam Musnad Ahmad riwayat Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan sanad yang sahih dikatakan uh, manusia antum itu kita semua uh, dibekal atau diberi hal yang terbaik apa? Keimanan kan. Nah, tidak ada hal yang lebih baik dari keimanan setelahnya urutan yang lebih baik selain al-afiyah. Al-afiyah itu keselamatan. Ya kan? <coughs> Contohnya keselamatan kita selamat gak dilahirkan ke dunia? Alhamdulillah selamat. Dan sampai sekarang kita masih bernafas itu menunjukkan Allah memberikan afiah pada kita. Sebenarnya keadaan apapun, manusia selama hidup itu sudah diberi afiah kepada Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia sakit sebenarnya. Kenapa? Karena dia masih hidup coba. Coba kalau misalnya udah mati, berarti udah nggak diberi afiat. Nah, keselamatan juga yang terpenting adalah di akhirat nanti. Maka Rasulullah SAW bersabda pada para sahabatnya, Fas'alullahal afiyah. Maka mintalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala minta al afiyah keselamatan. Soalnya nggak ada lagi yang lebih berharga daripada Eh, setelah iman daripada keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. <clears throat> Mana sekarang? Baik, wa dan kekurangan. Ala sayyidina Muhammad Rasulillah. Semoga atas sayyidina Muhammad, tuan kita, pemimpin kita Muhammad Rasulillah, utusan Allah. Likafatith thaqalain al-jinni wal insi ijma'an bagi segenap ini sakol artinya berat ya. sakol itu artinya berat. Apa maksud dari ini? Sakola ini maksudnya adalah jin dan manusia. Ya, sakolan, dua yang berat, yaitu jin dan manusia. Kenapa disebut berat? Kenapa disebut sakol? Sakol artinya berat. Kenapa jin dan manusia disebut dua yang berat? Pertama, ada yang mengatakan karena keduanya memberatkan bumi. Hmm, itu pertama. Ada juga yang mengatakan kedua karena uh, antum tahu pembebanan? Pembebanan dalam bahasa Arab artinya taklif. Seseorang yang dibebani berarti mukallaf. Ana mukallaf, antum antum antum antum semuanya mukallaf karena sudah balik ya kan. Mukallaf itu adalah seorang yang dibebani syariat Islam dan dia jika mengerjakan mendapatkan pahala, jika melanggar mendapatkan dosa. Itu mukallaf. Nanti dalam usul fikih insyaallah ada pembahasan tentang mukallaf, ada hukum taklif, ada mukallaf. Kita semua mukallaf, yaitu yang terbebani. Orang yang sudah akil balik itu mereka mukallaf. Udah pasti mukallaf yaitu terbebani syariat Islam. Nah, disebut takolain dua yang berat yaitu jin dan manusia kenapa? Karena kedua-duanya mukallaf dibebani syariat Islam. Jadi jangan antum kira, jangan kita kira jin itu tidak dibebani syariat Islam. Jin sekarang kemarin atau besok itu tetap diwajibkan atasnya hukum-hukum Islam sebagaimana kita semua. Yang muslim wajib baginya sholat lima waktu. Dan juga yang kafir wajib baginya untuk masuk Islam. Jika tidak, makan neraka. Jika masuk Islam, berbuat baik, tidak melakukan kekufuran, maka masuk surga. Sebagaimana manusia persis mirip taklif mukallaf dibebankan. Namun mungkin dalam beberapa kondisi mungkin ada perbedaan. Karena perbedaan alam dan kita tidak tahu dan juga tidak urusan bukan urusan kita untuk mempermasalahkan bagaimana mereka gini. Itu biar Allah yang mengurusnya, Allah yang mengatur. Taib likafati Bagi segenap jin dan manusia menurut ijma ulama, berarti para ulama sudah sepakat bahwasanya jin dan manusia itu adalah takolain dan mukallafain. Menurut segolongan muhakkikun dan menurut sebagian ulama, beliau juga diutus sebagai rasul ke segenap malaikat. Wallahu a'lam. Rasulullah Muhammad SAW diutus juga kepada malaikat, tetapi malaikat tidak mukallaf. Tidak seperti jin dan manusia. Malaikat tidak memiliki nafsu. Mereka taat dan mereka tugasnya taat, namun mereka tidak dibebani taklif sehingga dosa dan pahala mereka dapat tidak. Mereka adalah semuanya hamba Allah yang taat. Dan Rasulullah SAW yang lebih sahih wallahu alam tidak diutus kepada malaikat. Malaikat justru malaikatlah yang diutus kepada Rasul, yaitu Nabi uh, malaikat malaikat Jibril. Sebaliknya, malaikat Jibril adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala menuju Rasulullah Muhammad SAW Dan Mikail juga Rasulullah Subhanahu wa taala dalam apa? Dalam menyuburkan tanaman dan sebagainya. Dan yang lain-lain. Malaikat itu semua memiliki yang memiliki tugas itu semua adalah rasul yaitu utusan Allah untuk menjalankan tugasnya masing-masing tetapi manzilahnya tidak sama dengan manzilah Rasul Allah berupa manusia seperti Nabi Muhammad SAW, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dan lain lain tidak, tidak sama, tidak sama. Baik. Wa Muhammadun alamun manqul sedangkan kata Muhammad itu nama yang diambil dari isim maf'ul bina mudha'af dipernamakan bagi orang yang kebanyakan hal ihwanya selalu bagus. Jadi Muhammad artinya yang sangat terpuji, selalu bagus. Nabi kita diberi nama Muhammad itu atas ilham Allah kepada kakek beliau. Ilham bukan wahyu. Ilham itu bisa untuk kita. Tapi wahyu kita tidak dapat. Ilham itu tercetus pikiran. Seperti misalnya membuat nyantren weekdays. Itu adalah ilham dari Allah. Antum e, berinisiatif untuk ikut kajian itu ilham dari Allah Subhanahu wa taala, petunjuk dari Allah. Awar rasulu minal bashar zakarun hurrun. Manusia rasul dari manusia ya. Ialah lelaki merdeka. Uhiya ilaihi yang diberi wahyu bisyar'in berupa hukum syara' wa umira bitablighihi serta diperintah untuk me menyampaikannya, mentablighkannya, menyampaikannya. Tabligh akbar artinya penyampaian besar-besaran. Itu tabligh akbar wa illam yakun lahu kitab walaupun tidak mendapatkan kitab wala nusah ataupun nusakh yaitu lembaran yang memuat peraturan dan hukum Allah kayusha sebagaimana Nabi Yusha alaihi salam Nabi Yusha alaihi salam itu tidak ada di Al-Qur'an tercantum namanya tidak ada tetapi dalam hadis ada Nabi Yusha di dalam hadis ada alaihi salam Eh, Fa'ilam yu'mar bitabligh fanabi. Jika lelaki itu tidak diperintah mentablirkannya, maka dia seorang nabi, bukan rasul. Nah, ini perbedaannya menurut beliau. Apa perbedaannya? Kalau rasul itu diwahyukan kepadanya syariat Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan untuk menyampaikannya kepada manusia. Adapun nabi diwahyukan kepadanya syariat Allah namun tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada manusia. Ini janggal. Janggal enggak? Buat apa Nabi? Kalau misalnya diperi, dikasih syariat namun tidak diperintahkan untuk menyebarkannya. Sedangkan kita yang orang biasa saja diperintahkan untuk menyebarkan Islam. Hah? Balighu anni walau ayat. Tetapi kenapa kok nabi malah enggak? Berarti nabi-nabi yang tercantum di dalam Al-Quran dan juga sunnah dan juga yang kita tidak ketahui itu berarti apa? Nah, kenapa enggak menyampaikan? Sedangkan nabi artinya apa? Tadi eh, kalau misalnya dalam hadis ilmu mustahil hadis tadi kita khobar artinya apa? An-naba. Naba itu artinya berita kan? Nabi artinya berita. Kabar Arti nabi aja berarti pemberi kabar. Nah, berarti bertentangan. Ya enggak? Yang lebih sahih Rasul dan Nabi bedanya adalah Rasul diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi juga. Bedanya Rasul Rasul Rasul Allah itu memiliki syariat tersendiri masing-masing. Hmm. Adapun Nabi itu menjadikan syariat sebelumnya sebagai syariatnya juga. Ngerti nggak? Misalnya Nabi, ah, misalnya ada Rasul dan setiap Rasul pasti Nabi. Namun tidak semua Nabi adalah Rasul. Nah, Rasul sebagai ya Rasul Nabi mempunyai Allah ilhamkan, Allah wahyukan baginya syariat, ya kan? Syariat yang baru. Nah, setelahnya ada Nabi lagi, Nabi lagi. Nah, Nabi-Nabi setelahnya itu mengikuti syariat yang telah Allah wahyukan kepada Rasul sebelumnya atau Nabi sebelumnya yang berupa Rasul. Nah, kemudian datang lagi rasul lain. Rasul yang lain itu kemudian imma mungkin memparipurnakan, menyempurnakan atau menasak, menghapus sebagian syariat atau hukum yang uh, disebabkan oleh rasul sebelumnya. Nah, rasul terakhir Nabi Muhammad SAW, adakah nabi setelahnya? Tidak ada. Jadi semua yang mengikuti Nabi SAW, semua yang mengikuti Rasulullah SAW, Nabi Muhammad itu tidak ada yang bisa disebut sebagai nabi karena uh, Rasulullah khotam an nabiyyin penutup bagi seluruh nabi meskipun Mirza Ghulam Ahmad ada tetap aja nabi versi dia dan pengikutnya kemudian wasahha wasahha khabar inna adadal anbiya'i alaihimus salatu wassalam mi'atu alfi mila mi'atu alfin wa arba'atun wa alfa wa inna adada rusuli thalatu mi'atin wa khamsata asyar khobar sahih tadi khobar dalam ilmu hadis tadi apa bisa dimutlakan kepada nabi atau selain nabi tapi di sini berkaitan dengan keyakinan berarti harus dengan dalil dan dalil itu Al-Quran dan As-Sunnah. Berarti khobar di sini maksudnya adalah perkataan Nabi. Khabar dari Nabi yang sahih apa? Sahih sanatnya. Coba nanti kita lihat. Sesungguhnya jumlah para nabi ada 124 ribu orang. Dan jumlah para rasul ada 315 orang. Hmm. Memang benar, jumlah rasul dan nabi itu tidak cukup hanya ada yang di Al-Qur'an, tapi ada yang selainnya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan yang maknanya di antara mereka ada yang belum kami ceritakan kepada kalian. Ada. Para nabi dan para rasul. Baik, kita cek insya Allah Kita cek langsung apakah memang segitu jumlahnya atau tidak? Coba kita cek dulu. Kita ambil di Musnad Imam Ahmad karena yang paling lengkap untuk mendapatkan riwayat-riwayat yang berkaitan dengan tadi. Riwayat-riwayat tadi tidak ada di Sahih Bukhari dan Muslim, tidak ada. Tapi alhamdulillah dia ada di Musnad Ahmad dan alhamdulillah kita dapatkan beberapa beberapa faedah kepastian darinya. Kita lihat Baik. Kita mulai dari Musnad Ahmad hadis ke 21.546. Ini kayak angka di Alfamart itu harga-harga apa-apa itu. Jilid ke 35. Abu Zar berkata kepada Nabi ini hadisnya panjang namun Anda ambil intisarinya berkaitan dengan pembahasan kita. Kultu ya Rasulullah, ayul anbiya ikana awal, wahai Rasulullah, nabi apa yang paling pertama? Beliau berkata, Kola Adam. Taib Adam nabi pertama. Kultu Abu Dzar berkata, Ya Rasulullah, wa nabiyun kana? Wahai Rasulullah, apa beliau itu nabi ketika itu? Apa ketika itu nabi? Ketika masih hidup itu beliau sebagai nabi posisinya, derajatnya? Qala Rasulullah SAW bersabda, "Na'am, nabiyyun mukallaf." Iya, benar. Nabi yang Allah berbicara padanya. Ya, dalam Al-Qur'an, ya kan? Dalam surah Al-Baqarah kan ada. Qala Abu Dhar, Kultu, Abu Dhar berkata, "Aku berkata, "Ya Rasulullah, kamil mursalun." Wahai Rasulullah, berapa jumlah orang-orang yang diutus, yaitu para rasul, berapa jumlahnya? Dijawab, "Qala thalathumi'atin wa bid'ata asyara jamman ghafira. Wa qala marratan khamsata asyar. Di sini berarti berapa ya? Thalathumi'atin wa bid'ata asyara. Mursalun 300 ha, sekian belas. Ngerti? Nah, waqala marratan dan pernah sekali berkata khamsata asyar 315. Benar enggak dia? Sesuai enggak dengan yang dia? Benar. Baik. Sekarang kita lihat sanatnya. Sanatnya do'if, lemah. Bukan lemah, lemah sekali, do'if jiddan karena ada seorang perawi namanya Ubaid bin Al-Khoshkhosh dan dia adalah orang yang tidak diketahui siapa. Enggak kenal siapa gurunya, merawikan dari siapa. Kemudian juga ada perawi namanya Abu Umar Ad-Dimashqi. Nah, Abu Umar Ad-Dimashqi disifati do'i juga, lemah. Kemudian ada daruqutni seorang perawi hadis dan juga kritikus hadis berkata, Periwayatan Mas Rudi al Rudi salah satu perawi hadis ini meriwayatkan dari Abu Umar Ad-Dimashqi periwayatan seperti ini jika al Rudi meriwayatkan dari Abu Umar Ad-Dimashqi itu periwayatannya matruk, ditinggalkan. Nah, berarti hadis ini doif dan juga diriwayatkan oleh An-Nasai dan juga Al-Hakim. Doif. Baik, itu satu. Berlanjut lagi ke hadis yang lain. Siapa tahu kita menemukan hadis yang sahih. Kita mencari-cari pembenaran. Oke. Okay. Ini juga riwayat dari Abu Dhar juga dengan hadis yang panjang. Riwayatnya sama seperti tadi. Beliau Abu Dhar bertanya, "Fakamil mursalun ya Rasulullah? Berapa jumlah rasul?" Beliau bersabda, thalathu mi'atin wa khumsata ashar jamman ghafira. 315. Kita lihat sanatnya. Imam Ahmad berkata, Haddathana Yazid telah menceritakan kepadaku Yazid. Yazid ini bukan Yazid nama ustaz ya. Telah menceritakan kepadaku Yazid, gurunya Imam Ahmad Yazid ke siapa? Barona Al-Mas'udi. Telah mengabarkan kepada kami Al-Mas'udi. Ah, ini hati-hati, take care. Al-Mas'udi kemudian meriwayatkan dari siapa? Al-Mas'udi berkata an Abi Umar Asy-Syami. Dari Abu Umar Asy-Syami. Abu Umar Syam. Dari Syam. Syam itu kawasan luas kan? Salah satu kawasan Syam apa? Negara apa? Syam itu terbagi menjadi apa? Ada apa aja? Empat negara apa? Palestina, Palestina Suriah, Libanon dan Jor Jordania. Sekarang yang tadi yang dijarah tadi apa yang ditikam? Abu Umar siapa? Ad Dimashki. Damaskus di mana? Suriah. Berarti di sini siapa Abu Umar siapa nih? Abu Umar Ad Dimashki. Daruqutni tadi berkata apa? riwayat Al-Mas'udi dari Abu Umar Ad-Dimashqi itu ditinggalkan, nggak boleh dipakai. Berarti hadisnya apa? Ah, Oke. Okay. Artinya menentukan barusan. Sekarang nggak harus Syekh Abadi. Yang meremahkan Syekh nih. Itu sekitar 1100 tahun sebelum atau 1000 tahun sebelum Imam al Albani lahir. Jadi telah doif sebelum didoifkan oleh Albani atau siapapun. Orang-orang zaman sekarang. Rahimahullah. Taib. Nah tapi di sini tulisannya apa tadi? Wasohal khobaru. Telah sahih khobar. Tapi kita coba cari pembenaran supaya eh, mudah-mudahan kita mendapatkan faidah dari kebenaran itu. Baik, kemudian ini sekarang riwayat Abu Umama. Sepertinya uh, Abu Umama Al-Bahili ya, salah satu nama sahabat. Abu Umama. Panjang hadisnya. Panjang banget hadisnya. Jadi saya enggak ini kalau sini sampai jam 12 baru kita selesai. Baik. <clears throat> Aku bertanya. Tapi aku di sini maksudnya siapa? Abu Zar lagi. Berarti ini riwayat Abu Zar semua. Tetapi yang ini diriwayatkan oleh Abu Umamah dan sanatnya beda, beda sama yang tadi. Mudah-mudahan ada keselamatan di sini. Ya Rasulullah, kam wafaidatul anbiya. Wahai Rasulullah, berapakah jumlah para nabi yang wafat? Beliau bersabda, mi'atu alfin wa arba'atun wa isruna alfa. Jumlahnya seratus. 24 ribu Sama nggak yang tadi? Alhamdulillah sama Tapi wallahu alam nanti gimana jadinya Itu Nabi ya 124 ribu oke okay. Ar-Rusulu min Dan Rasul dari 124 ribu Nabi itu Rasulnya Ada berapa? Salasumiatin Wa sata asyara jamman ghafira 315 Taib Tadi bilang sohal khobar. Sekarang dikatakan di sini hadisnya dihakimi doif jiddan lemah sekali kenapa sanatnya Haddathana Abu Mughirah Ahmad Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Al-Mughirah. Abu Al-Mughirah mengatakan, "Haddatsana Mu'an bin Rifa'ah." Baik, Mu'an bin Rifa'ah. Mu'an bin Rifa'ah mengatakan, "Haddatsani telah menceritakan kepadaku Ali bin Yazid." Dan Ali bin Yazid inilah yang menyebabkan hadis ini dhaif. Karena beliau disifati oleh para ulama jarh wa sebagai seorang perawi yang dhaif. Hadis yang dhaif ini juga diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Ibnu Hibban dan juga Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Baik. Setelah saya mengecek di Al-Hakim, kita Al-Mustadrak karya Al-Hakim. Jalur periwayatannya beda dengan jalurnya Imam Ahmad ini. Sehingga ada lagi yang lain ini. Abu Umamah berkata, "Inna rojulan kola. Ini hadis lain. Tapi nanti kan kita insya Allah akan dapat faidah dari sini. Sesungguhnya seorang berkata, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Anabiyun kana Adam? Apakah Adam itu nabi?" Ini sama pertanyaan kayak Abu Zar kan tadi. Ya. Berarti rojulan di sini kemungkinan besar Abu Zar. Rasulullah bersabda, "Na'am mukallaf." Iya, dan beliau berbicara eh, Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada beliau. Qala, "Fakam kana bainahu wa bainan Nuh?" Berapakah jarak antara dia dengan Nabi Nuh? Qala 'ishrun ashra ashratu qurun. 10 abad. Nabi Adam sampai Nabi Nuh berapa? 10 abad di sini kurun bisa artinya century, bisa artinya generasi, generation. Nah, Kalau 10 abad berarti berapa? 1000 tahun. 1000 tahun walau tak sembahyang. Enggak, <laughs> mungkin saja ini adalah <clears throat> sepuluh generasi mungkin, anak cucu, mungkin, mungkin itu al-tafsiran. Toib. Kemudian berkata lagi orang tersebut yaitu Abu Dzar kemungkinan, "Kam baina Nuh wa Ibrahim?" Antara Nuh dan Ibrahim berapa? Atau sebelumnya antara Adam dengan Nuh. Kenapa ditanyakan seperti itu? Karena sebelum Nuh tidak ada nabi selain Nabi Adam. Kalau kita tahunya Nabi Idris kan? Yang lebih sahih adalah tidak ada nabi apalagi rasul sebelum Nabi Nuh. Selain Nabi Adam dan Nabi Adam itu nabi. Oke. Okay? Idris setelahnya kalau kita urutannya Adam, Idris, Nuh, Soleh kan? Rasul pertama di muka bumi itu siapa? Nuh alaihi salam. Bukan Adam, bukan Idris, ha? apalagi Musaddiq bukan. Ahmad Musaddiq bukan. Baik. Kemudian beliau bertanya lagi Abu Dhar, "Kam baina Nuh wa Ibrahim? Antara Nuh dan Ibrahim berapa?" Qala asyrat asyrat kurun, asyrat kurun. 10 generasi lagi. Hmm. Ibrahim Rasul bukan Rasul. Kemudian para sahabat sekarang yang bertanya, Ya Rasulullah, kam kanatir Rasul? Berapakah jumlah Rasul? Beliau menjawab, Qala atin. wa khamsa asyrata jamman wafira. Berapa itu? 315. Sekarang apakah hadis ini sahih? Hadis ini eh, hadis ini eh, dari jalur Zaid bin Salam dari Abu Salam beliau berkata aku ber, aku telah mendengar Abu Umama berkata dan seterusnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim An-Naisaburi dalam kitab Al-Mustadrak. Kitab Al-Mustadrak kemudian dicek dan dicek oleh Imam Al-Zahabi. Imam Al-Zahabi adalah seorang peneliti hadis pada abad 7 Hijriah dan 8 awal 8 Hijriah, akhir 7 Hijriah dan awal 8 Hijriah. Beliau se, se segenerasi sama Ibnu Taimiyah. Nah, Al-Zahabi mensahihkan hadis ini. Beliau menyepakati bahwasanya hadis ini berdasarkan kriteria riwayat Imam Muslim yang artinya tiap perawinya itu kemungkinan saling bertemu dan sanatnya sahih. Yang sahih berarti apa yang kita ketahui sekarang yang pasti? Yang Rasul 315. Adapun Nabi yang tadi 200 berapa 14? 124 ribu itu belum kita temukan hadis yang sahih sehingga kita bisa tenang meyakini jumlah nabi segitu. Tapi yang kita yakini nabi memang jumlahnya jauh lebih banyak tentu saja. Tapi yang rasul yang kita yakini sekarang hadis sahih 315 itu rasul nabi lebih umum lagi jauh lebih banyak lagi baik itu gunanya kembali ke hadis jadi kita tidak begitu saja mengatakan sohal khobaru kemudian kita telan bulat-bulat kita bertaklid buta begitu saja tapi sekarang kita alhamdulillah tahu jumlah rasul sekian namun jumlah nabi dan di sini mungkin saja ada hadis yang sahih tentang jumlah nabi seperti ini namun yang baru kita ketahui adalah yang doif. Namun siapa tahu Allah Subhanahu Wa Taala semoga membuka kita pintu-pintu ilmu sehingga kita bisa mengetahui hadis yang berbicara tentang jumlah hadis sahih tersebut. Allah alam, Allah apakah ada atau tidak, Allah belum kita ketahui. Baik, jadi itu adalah akhir dari pembicaraan kita tentang fikih ini. <laughs> ini bukan fikih sama sekali kan. Tapi yang penting kita mengambil dan uh, menimbang dari apa yang ada di kitab dan kita memanfaatkan apa yang di kitab. Apa? Oh, ah, okay. Iya. E, mudah-mudahan bermanfaat insya Allah dan juga bermanfaat bagi penulisnya yaitu Syekh Al-Malibari dan juga penerjemahnya Dr. Andes Ali As'ad. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati ilmu kita dan ilmu mereka dan memberkati jasa-jasa mereka, memberi pahala bagi mereka yang telah berjasa bagi kaum muslimin. Amin. Baik, kita cukupi saja, waktu sudah hampir habis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta